المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبأموره في الدارين إلى أن قل والزم العزلة فإن فيها خير الدنيا والآخرة وقد روى شيخان عن أبي سعيد الدين الخدري Waljam lan tepono sira lan tepono sapa sira al-uzlah tahsi uzlah. Uzlah itu dewean. Atau nyengkrik saking wong. Tapi nanti di belakang itu ada makna uzlah yang sebenarnya dan makna khulwat Fa inna fiha maka tak temani iku tetap ing dalam uzlah khairai dunya wal akhirah. Apa kebagusan loro ning dunya lan akhirat. Wa qad rawla dan teman-teman wis ngriwayatake sapa asy-syaikhani Imam Bukhari Muslim An Abi Sa'id Al-Khudri saking Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan atamani wa lana. Ada sebuah riwayat bahwa ada seseorang qala dawu sabrajul qala dawu iku dawu sabrajul qala iku dawu sabrajul ayyun nasi afdalu ya Rasulullah utawi pundi-pundi manungsa afdalu iku luwih utama ya Rasulullah ya Rasulullah Kola jawab sopo Nabi atau dahu sopo kanjeng Nabi <clears throat> utawi Abdulul nas rajulun iku wong lanang yujadidu kang nemen-nemeni sopo rajul binafsihi kelawan awak dhewe rajul wa malihi lan ardoni rajul fi sabilillah ing dalam jalannya Allah. Orang yang berjuang berjuang dengan mengorbankan dirinya, hartanya di jalan Allah. Kola jauh sapa tumma man moko kali-kali sinten?" Qala jauh sapa rajul, nah sapa Rasulullah utawi abdul nas rajulun iku wong yaqtazilukum yingkri yaqtazilukum yingkri sapa rajul fi syuk fi syukbin minasyu'abi ing dalem lereng minasyu'abi saking pira-pira lereng yaqbulu kan nyembah sapa rajul rabbahu ing pangeran biasanya nyaman rasanya itu ya tahanan, ya tahambat, ya tahanan. Rasulullah dulu ketika beliau ada di Mekah, masyarakat Yahudiyah semuanya itu eh, rata-rata itu menyembah berhala dan hukum riba terjadi di situ. Yang kuat dia yang menang, yang lemah akan terus lemah. Rasulullah ya tahanan, di beliau itu uh, tak ta'abbas menyendiri di gua sur nah di gua di gunung sur tepatnya di gua hero. kemudian akhirnya turun <clears throat> jadi diperlukan diperlukan kalau di pondok saya dulu itu setelah kiai wafat ternyata di kamar beliau itu ada ruangan lagi di kamarnya beliau itu ada ruangan lagi yang dibuat untuk unsa dibuat untuk beribadah menyendiri Wakana sari rahimahullah ono sapa Imam Sari rahimahullah ala dia ya pulu iku dawuh sapa Imam Sari man utawi sapa wong aroda iku lamun marepake sapa man Ayat selamat ingin tahu selamat Lagu kadi iman Opo dinuhu agama iman Opo <clears throat> dinuhu agama iman Wa ayat sarihah Dan ingin tahu enak-enakan Bagaluhu opo badan iman <clears throat> Wa yakillah lalu. yakillah Dati kitik Wa opo prihatin iman Tidak begitu galau Bagaimana caranya? Falyaqtazilin nasa. Falyaqtazil moko kecil nyingkrik sapa man annasa sing manusia. Menghindari manusia ini bukan berarti kemudian sendirian saja tidak, tapi menghindari diri dari manusia dan bermuajahah dengan Tuhan. Makanya di sini kalau ingin tidak galau, itu curhat saja kepada Allah, jangan curhat kepada Allah wa yu'ayyiduhu wa yu'ayyiduhu lan muatake hu ing hu ing man arada ayat selama lalu hadis layak dianna apa hadis layak dianna layak dianna yang ini bakal kau temen alat nasi yang ini bakal kau temen alat nasi yang atas manusia zaman dan oposisi zaman nanti akan ada sebuah masa layak lamu kan orang selamat dinin kasui wong kang Opo di apa dinunggu di dine kelak akan ada sebuah masa yang mana orang yang mempunyai agama itu tidak akan lama illa man amin wong perrokan melayu sokok Ilaman Amin wong parokan melayu sopok man bisi kelawan sawa aku menikmah. Jadi berarti kris, berarti uzlah tadi. Melaju min koryatin saking deso ila koryatin mari deso kang Dari desa ke desa yang lain hijrah. Wa min syahikin ila syahikin. lantakin saking pucuk gunung di gunung ila syarikin maring pucuk gunung kang liya wa min hajarin saking waktu, ila hajarin saking waktu kamu dari tempat ke tempat Kata labih kata labih koyok garangan Alladhi yotaklab yaruhu kam Delik Delik itu bersungguh-sungguh. Apa taklab Artinya ini istizal, tidak memperlihatkan diri kepada orang. Wa kana lan ono asy guru Abu Bakar Al-Warraq rahimahullah taala yang menulis sapa Abu Bakar. Ma dhara fil fitnatu min ahdi sayyidi Adam. Ma dhara orang pertelo. Al fitnatu apa fitnah? min ahdi sayyidi saking mangsa Gusti Azam alaihi salam ila waktina maring waktu kita atau maring mangsa kita hadza rupane ikilah waktu illa minal mustaqi amin sebab kecampuran fitnah tidak kejahmatannya Nabi Adam itu kecuali adanya percampuran manusia. Wa madaku kali tawas uang janaba ikulah mengetahui sopoma. Anasa ilman so karena mengkono sopoman ilan salamati maring keselamatan akrobah akro iku luwih parah. Wa qad ajma'u lan teman-teman dari mufakat fitnah terjadi itu karena sering ada interaksi dengan manusia. Maka eh, punyalah atau jadikanlah satu waktu di mana engkau itu hanya bersama Waqad ajma'u lakum teman-teman wis mufakat para ulama ala anna kulli mata tak temani kelakuan. La budda li orang-orang yang murid takdir murid. Minal uzlah ti saking uzlah. mingkri saking uang. Oleh mingkri. An abna'i jinsi saking biro-biro anak ini jenese jenis murid fil bidayati ing dalam kandungan tumman kholwati Moko kali-kali khulwat Nanti khulwat akan diterangkan Fini ayati yang dalam Pungkasan ini Terakhirnya itu khulwat Kalau pertama itu jelas kemudian khulwat Wa kana sayyidi sallallahu Gusti Insun Asyik yang tadi dulu Muhammad Al-Munir Rahimahullah Ta'ala Yakul Kudawu Sopo Sayyidi Syekh Muhammad Al-Munir Kot Rolito Teman-teman itu pun Kaumun Sopo Kaumun Fadonnu Mokoko Dojo Sopo Kaumun Anaman ing dan ing seperti uang, Tazalah Iktazala yang kris sopok man si manusia. Anaman annaman tazalah nasa Koroja iku metu sopok man an ni mukminin saking anani wong kang mukmin ala kamakhluqin iku luwe. Tentu temeni wong kang demen. La'alla khawasukan wal halu dunia. Wal halu lakum lawi dinai. An lahat itu tak temani unzlah. Aula itu duit tomo. Wal halu lakum lawi tingkai. Sedangkan kenyataannya Al-Nafaiku tak temani uzlah Aula itu utomo Bimakomil ulfati Kelawan derajat asih-asihan Keliru orang yang menganggap Bahwa orang yang uzlah itu Berarti dia bukan orang mukmin yang ah, Memiliki kasih sayang yang besar Padahal uzlah sendiri itu termasuk derajat ulfah. anak karena tak semeni kelamuan. Izak tazala yang dalam dalem yang krim sopo umo. Annasa ing manusa sofat moko bening sofa yesu sofaan sofat moko bening moko nafsu awak dhewe man wong Wastaqom lan kadhiro sira sapa nas manungsa. Ila ru'yatihi maring ningali oleh ningali iman. Fa'alfuhu moko demen sapa nas hu Moko demen sapa nafsu ing man aksarok minal mukhalifih. Aksarok kelawan luwih akeh minal mukhalifih tenimbang saking wong kang nyambuli Karena orang yang tujuh itu karena orang yang tujuh itu nanti hatinya jadi bening dan manusia akan rindu kepadanya. Seperti kamu ada di sini, jauh dari orang tua. Orang tuanya itu rindu. Yang asalnya di rumahnya itu unyu-unyu. Setelah ada di pondok selama lima tahun, kalau pulang menjadi ani ani <laughs> ketika berangkat imut-imut, ketika pulang bukan anyi-anyi lagi, amok-amok. <laughs> Jadi sangat rindu, sangat rindu. Kalau uzlah meninggalkan manusia itu justru orang-orang menjadi rindu. Wa asrul istilah bila mengetahui dasari cuman in nama huwa birruhi Iku angin ini mutawi asrul istilah Nah, angin ini Iku angin ini mutawi asrul istilah Birruhi iku kalau ruh Sebenarnya kasih sayang itu bukan badan, tapi ruh. Walaupun tidak dapat raganya, yang penting cintanya. Li hadithi krono hadis al arwahu junudun jannah. Ini termasuk hadis yang menjelaskan bahwa ruh ruhnya orang mukmin itu bagaikan pulau nah, bala tentara punya persatuan jadi kalau kita membaca fatihah itu boleh jamin muslimin atau muslimat al fatihah itu sebenarnya ruh kita itu nyambung dengan ruhnya orang mukmin yang di Palestina yang di yang di Mesir itu nyambung karena sama-sama mukmin jadi iman itu yang yang mengikat kita dengan mereka al arwah utai biro-biro ruh junudun itu kira-kira golo mujannadatun kang jadi kumpulake Famama utawi ruh ta'arafa iku lamun kenal apa mamin rasakin al arwah ittalafa moko jadi temen apa mamin kalau ruhnya kita itu nyambung, maka kenal, maka nanti akan ini termasuk dasar tidak kenal maka tidak tahu. Tidak kenal maka tidak tahu. tahu itu tanah tahu, tan orang kenal kalau tak arafah itu kenal tanah kalau kamu murah kenal opo mami saking al arwah ikhtilaf moko dan ya, moko kalau orang tasawuf itu yang pernah saya dengar dari guru saya itu jadi kalau misalnya di makhluk tertentu mereka pun itu punya alam tertentu ketika bermunajat kepada Allah jadi bertemu ketika bermunajat kepada Allah itu mereka berkumpul menjadi satu dari yang sama-sama misalnya wali utuh atau sama-sama wali abjad. Ketika mereka bermunajat itu, mereka sama-sama bertemu. Wali abjad yang dari Mesir ketemu, tapi bukan di alam nyata. Wallahu a'lam alam Mereka bertemu ketika bermunajat kepada Allah itu sama-sama tahu. Faulima maupun dan beruli lima tangki keterangan korona mustaqbis netepake coba kita kuwi emas. Pak ulima moko dengur ini masang ing keterangan Kodor naku kang wis netepake sapa kita ing ma anak tak kemesti kelakuan lan ikut iku yang mencapai, opo al selalu afdhalu Mutlakon al uzratu utawi uzrat afdhalu iku luwih utama utama mutlaqan kalimat mutlaq wala al-khilqatu afdalu mutlaqan lan ora opo al-khilqatu afdalu mutlaqan al-khilqatu utawi oleh dicampur berbaur dengan manusia afdalu itu lebih afdal mutlaqan ala mutlaq jadi setelah mengetahui keterangan ini maka tidak bisa dikatakan uzlah itu lebih Abdul atau bercampur dengan manusia itu lebih Abdul Lakin al arifah. Lakin al-arif tetapi ini utawi wong kang arif billah. Arif billah. Minha Awas awasira umri. Lakin al-arif billah. Tetapi ini utawi wong arif billah. kira umrihi ing dalem piro-piro akhiri umuri al-arif yahunnu yahunnu iku rindu ya nana ya nana itu kan sering yahunnu iku rindu sopo al-arif ilal wahdati maring ijenan Orang arif billah itu pada akhir-akhir hayatnya rata-rata mereka itu lebih senang menyendiri. Kalau didayati hale koyo ing dalam tadi. ini. Falayasiru moko orang tadi lahu iku kasuri al-arif opo waktun sak waktu ya saku kami nyukupi atau kami jembar ya satu kami kembar apa waktu anasa di manusia sehingga mereka tidak punya waktu untuk berbaur dengan manusia karena mereka rindu untuk menyendiri kama wakoat koyo oleh atau kama koyo keterangan wakoat kami tumiko opo malamu mari kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang telah terjadi pada Rasulullah Rasulullah dulu fi awal umrihi ing dalem piro akhir akhiri umure kanjeng Nabi. Hina unzilat ing dalem nalikani den turunake alaihi ing atas kanjeng Nabi surat nasri apa surat an-nasr wasukila landen takon detik. Jadi ketika kanjeng Nabi menerima surat Al-Nasr, beliau itu lebih senang menyendiri ketika akhir-akhir detik-detik akhir hayatnya. Wasuila lan dakwa sayyidi soko Gusti Ingsun. Ali Al-Khawwas nyatane Ali Al-Khawwas rahimahullahu taala. Den dakoni Ali Farsi ing ngatasé Ini bainal ujlati ing dalem antaraning ujlah wal fadlatil apa sih perbedaan antara uzlah dan khulwah? Faqala maqata usuhu ani al-khulwah. Al-khulwah itu utawi khulwah takunu iku ono apa khulwah anil aghyari iku saking pira-pira wong liya. Alladzina rupane wong yasbuluna kang ketumpul sapa alladzina anil lagi lari hakim Allah. Keluar itu adalah terjadi ketika kita menyingkir dari orang-orang yang tidak ingat Allah. Wal kuzlatu tahu itu jelas, takunu iku ono Jelas. anu nafsi iku saking jiwa atau saking hawa nafsu Anin nafsi iku saking hawa nafsu. Hawa nafsu saja. Anin nafsi iku saking hawa nafsu. Sedangkan uzlah adalah menyendiri atau menghindari hawa nafsu. Wama lan perkoro tademu karena jak rokoan nafsu ilaihi maikuma. Kalau kamu bisa menghindari hawa nafsu berarti kamu sudah termasuk uzlah. Makanya yang pertama tadi disebutkan kunjilah itu yang pertama, khulwat nanti yang terakhir. Kalau di pondok kita coba saja, ya, kita kunjilah dulu. Kalau kunjilah itu kunjilah hati, hati yang diujilah. Bagaimana cara kita tidak dengki, bagaimana cara kita tidak sombong, ujilah. Baru nanti keluar ketika sudah tua, itu kita sempatkan untuk keluar. Atau di pondok juga bisa, punya satu waktu di mana kamu hanya berdoa dengan Tuhan saja. Tak, nah, nah, sudah nah, Coba, ini sering ya. Coba kamu punya satu waktu di mana kamu benar-benar berbicara dengan Tuhan. Wa yufarriku di perikulan bacaan ke sopo Ali Al-Khawas, Aidon Halemani, konyo Al-Khawas tak pun menani wal-Khawas tak pun menani Di anal kusulatah kalawan tak temani kusulat, laisa siku ora ono, min lawan tengah sangking, piro-piro, kesetapani, di jelas hal sisi golu opo oleh itu pun billahi kelawan sehingga sehingga katanya Ali al khawat itu dia juga membedakan bahwa uzlah itu bukan berarti kamu nanti sibuk saja dengan Allah Subhanahu wa taala tapi kamu menghindari sifat-sifat yang jelek iri dengki hafsus takabur sombong dan sebagainya itu juga itu sudah termasuk khilaf di khilafil qalwat di kalawat ini qalwat kalau qalwat itu kamu menyendiri dari manusia dan berdoa dengan Tuhan faklam maqawru sebentar dari kasih musuhul kullu al harbu ya akhi itu Coba saja satu hari satu malam itu kalau dalam media budaya itu di siang hari harus ada, di malam hari harus ada. Di saat hati kamu itu benar-benar tidak memikirkan makhluk, tapi memang benar-benar menikmati eh, menikmati kehambaan kamu, kemaha kurangnya kamu kepada zat yang maha tidak kurang. Waljam lan nakapono kapasiro at ing meneng illa lidorotnya, angin krono darurat yang dan bangsa saya. Kala daun sallallahu alaihi wasallam apa kan ini, Nabi Man utawi saban wong sarrobu iku lamun bunga hati hu iman apa ayat lamat yeto selamat sapa man fal yanzam Moga becik netepake sapa man as ing menang. Tidak banyak ngomong. Wa kana lan ono al-ustadz al-Musyairi sapa ustaz al-Musyairi rahimahullah taala yaqulu kudawu sapa ustaz al-Musyairi. Innama athara al-qawm as-sukuta. Angin pasti milik al-qawm sapa qawm as-sukuta ing menang lama alimu lama alimu ing dalem semangsa ni weruh apa kaum annal kalama Annal kalama ing sak temene kudem minal afati iku setengah saking piro-piro penyakit. Tumman mogok kali-kali Innama asaro awil masjidin milik al qawmu tak qawm as-suku menang. lima alimu lima krono oleh ngewerwi sapa annal kalamah ing sak temene nem minal afati iku setengah nasi penyakit Summa lima fihi min hadzil nafsi Moga kare-kare krono perkorong. Fihi kan tetap ing dalam kalam bayanin ma min khafdin nafsi saking bagiani nafsu wa idhari sifatil madhi lan ake Biro-biro sifat muci, wal maili lan jodong ila man marim wong Kan kang bedaake toko man an astalihi saking piro-piro bentuke kalam bihusnin nutqi kelawan bagusi pengucap bihusnin nutqi kelawan bagusi pengucap wa ghairi lan krono sa'liani ikilah mulai dari depan min hadbin nafsi wa idhari sifatil matni min afatil kalami saking piro-piro penyakite Beberapa orang memilih diam karena mereka tahu bahwa ucapan itu dapat menjadikan penyakit yang berbahaya. Dan juga kalau kita berbicara, katanya, di situ pasti ada bagian hawa nafsu dan terkadang ada uh, sifat memuji yang berlebihan sehingga itu berbeda dengan yang aslinya. Contohnya, Ustaz. Abdu Syakur bin Lakarkuan Kalau kita ngobrol begitu, atau misalnya kita menemukan sebuah cerita, cerita, cerita dari bibir ke bibir dari bibir itu, kalau misalnya yang pertama A, karena melewati banyak pembicaraan itu nanti akhirnya menjadi C ya. mun Ustaz Andro jeleng setelah melewati banyak pembicaraan di akhir kata itu bukan jeleng lagi jadi cewek itu karena banyak banyak bumbunya kadang orang berbicara juga banyak bumbunya makanya Imam Nawawi itu kalau nggak salah pernah berkata begini orang yang berkata lebih dari dua puluh kata itu sudah banyak bohongnya <clears throat> mendekok berbagai Oh, iya. Iya benar seorang kecil. Bukan lakonon asyaiku sopo syekh guru Abu Bakr bin Iyash rahimahullah ta'ala. Yakulu itu dawa sopo asyik Abu Bakar. Kasratul kalami tunasyiful hasanati. Utawi akeh gunem tunasyifu iku ngresepake melesahkan al hasanati ing pira-pira kebagusan kama tunasyiful ardu bukdal ma'i kaya olehi neresep <clears throat> al ardu opo bumi bukdal ma'i ing banyu kang adoh asalnya al ma al ba'idah menjadi bukdal ba'i bukdal ma'i atau saling banyak saling banyak contoh. Wa kana lakum al-Fuzail sapa Imam Fuzail rahimahullahu taala yaqulu kitab sapa Imam Fuzail. Man utawi kapan wong azza iku lamun ngitung sapa man atau milang-milang sapa man kalamahu ing gunung iman min amalihi sangking amal iman kelakuan iman kullah moko kiti Kalulah lah moko kiti kalamu opo kudu iman. Wa imam rasulan orang orang ngewarisain sopo ulama al hikmah tahrim hikmah illa bisosti ani kelawan menang buat tafakkuri dan mikir-mikir orang dulu itu ternyata mereka itu lebih senang berpikir dan diam wal bara'u la tutayyaru in nafsi ing dalam pengucap asyaddu iku luwih banget minhu terlibat akhir merok film mati yang dalam Quran di iklan dokter warok di dalam pembicaraan itu lebih baik daripada warok di dalam makanan dan pakaian Wafat ajma ulang dengan teman kali sepakat sebuah ulama Ala anal yang Ingatasi tak temani kiro-kiro cahaya Ar-Rabbaniyatah kang kunso pengirang takhruju iku metu al anwar min qalbi muridi saking atine murid Iza takal lamah ing dalam nalikan gunung seomurid bilang win kelawan nganggur bila idalim langgur itu tidak ada kaitannya bilang win kelawan nganggur <clears throat> cahaya Tuhan itu akan keluar dari hatinya sastri apabila dia berbicara tidak dalam hal indahnya. Wa yasiru lan kolubu qalbu apa murid musliman itu tetap. Wa kepada jemaah ala anna al-anwar wa annahu ala anna al-anwar wa ala annahu wa ala dan tak temani kelakuan mata inhadama iku ing dalem endi endi dadi rusak ruknun apa satupun min arkani toriki saking piro-piro rukuni jalan tapi amu moko anut ku ing rukun albagi apa rukun kang keri kalau satu tiang satu rukun satu syarat dalam proses kita menyembuhkan itu ada yang rusak maka lainnya akan rusak baru, <clears throat> lan kodoh nusur sopok ulama anam doman arkan ing tak temenik aku aku ni pira-pira rukun arbaatun iku apa al juhum nyatane iki luwe luwe lapar. Makanya di pondok kalau yang tidak pernah lapar berarti tidak pernah mengikuti nambah jalan dumateng Gusti Allah. Wasahruh lan melek bumi. Kalau melek bumi saya yakin semuanya pernah melek bumi. Wal uzlatuh lan nyingkrih. Uzlah di sini tadi disebutkan meninggalkan sifat-sifat hati yang tidak baik atau hawa nafsu. Kesombong dan menang. Jadi kalau di pondok di Banten itu ada pondok pondoknya ahli toriko. Kalau kita ke sana itu pondoknya sepi gitu. Sepi gitu. Kalau di Banjaran insya Allah tidak sepi wa ma zadat ala hadhihi fa huwa min sawabi wa ma la ulai perkara zadat kang nambahi apa ma ala hadhihi ing atase ikilah arba'ah fa huwa sapa iku utawi ma minat sawabi iku setengah saking perkara kata wa anshadu lan padha nembang nembang sapa ulama kalau kalau ulama ulama Arab kembangnya seperti ini kalau ulama Indonesia ya seperti ini hmm, eh, lirik itu kembangnya ulama-ulama Indonesia sebentar lagi kalau ada kalau nanti Isra Mi'raj saya ingin mengadakan cara sehari sarasehan itu semacam diskusi panel yang nanti insya Allah dihadiri oleh atau mungkin sampai diskusi panel lah terlalu jauh. Sarasehan itu ngobrol biasa, tapi kita hadirkan nanti sejarawan, sejarawan uh, Wali Songo. Harus nah, Sunan itu pernah membuat buku atlas Wali Songo itu bagus dan beliau itu banyak hafal tentang-tentang Jawa itu banyak hafal. Nanti kita hadirkan beliau sekalian bedah buku bagus. Biar kita tahu wali-wali Songo itu seperti apa. Tembang-tembangnya juga. Coba akhirnya Wa ansyadu lan kodo nembang cukup lama. Baitul wilayati kusiman ad-danum Baitul wilayah itu utawi omai sifat kewalian Kusimat iku den bagi arkanu opo piro rukun Piro-piro rukuni baitul wilayah Sadatuna utawi piro-piro gusti kita Fihi ing dalem bait minal abdali sangking piro-piro wali abdali Ma baina somtin waktu zalim iku tetep ing dalem antarane meneng wa izalin lan ningkrih daiman alai saklawasi wal ju'u was sahru nazihu al ghali wal ju'u lan utawi duwe was sahru lan melek bengi an nazihu kang den kesehake al ghaliyani al ghali iku rukun kang utama Faklam maka berdua sapa sira zalikah ing mengkono-mengkono. Ing arkan arbaatun ya akhihi fil Wala tatruk lan ojo ninggal sapa sira kiyamal lain ing Tami ing tami malam ing tami bengi fa innahu moko sak temene kiamul lain nurun iku cahaya lil mukmini kadure mukmin yaumal kiamati ing dalem dina kiamat yas'a kang lumaku apa nur min baini yadayhi saking antarani ngarepe mukmin wa min khalfihi lan saking ini mukmin. Karena dia lain itu menjadi cahaya. Makanya kalau doa doa asmaul husna itu waj'alni nuran min qalbi ali nuran min amami di Pondok Putri. Kalau di Pondok Putra ali nuran di mana-mana gitu. Kalau di Pondok Putri ada ada sana. Mungkin kapan-kapan Pondok Putra nanti itu ada wajib biar sama واجعل nuran min khalqi min amami min fawqi min tahti تحتي nuran uh, kemudian apa itu terus nanti setelah wajah nuran nuran nuran itu baru membaca doa asmaul husna ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Sami ya wakil fi kalamihim dan ikut tetap dalam menerangi ulama utawi mantola atau langsung ikut ing dalam dawi ulama mantola man utawi saban wong tolak iku lamun suwi lama Wukufuhu opo jumeneng iman baina yadayillahi ing dalem antarane ngersani Allah fid dhalami ing dalem peteng sabbata mongko nelepake sapa Allah qadamaihi ing dalamak luruning ahad anak siroti ing atase anak siroti ing atase jembatan yauma tazalzalu يوم تزلزل تزلزل الأقدام يتزلزل تتزلزل يوم تزلزل الأقدام ing dalem dino padha kepleset al aqdamu apa pira-pira lamahan orang yang lama sekali berdirinya maksudnya berdiri itu ya sholat malamnya maka nanti Allah akan menetapkan tidak mempelesetkan menetapkan kakinya ketika nanti ada di sirot di jembatan menuju surga Wa qad rawalan teman-teman muslimin ini, muslimun sapa Imam Muslim fi sahihihi ing dalam kitab sahih Imam Muslim al jami' sahih di Muslim afdalus salati utawi utawi salat ba'dal maktubati ing dalem sakuse sholat maktubah sholat wajib paling utamanya sholat setelah sholat wajib sholat fardu At salatu itu sholat fi yaumil laili ing dalem tepengi Jauh Jauhillah itu di malam bilang gulita Warawa lan ngriwayatake al-Baihaqi sapa Imam Baihaqi wa Nasa'i lan Imam Nasa'i. Yuh syaruh dan kumpulake annaku sapa manungsa fi sa'idin ing dalam bumi kang rata wahidin kang siji yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Sa'idun wa sidun ai fi makanin wahidin. Fayunadi mongko ngundang munadin sapa wong kang mongko dawuh sapa munadi. Aina alladziina kanu tatajafa junubuhum anil madaji. Aina alladzi aina itu endi alladziina utawi wong akeh. Kanu kang ono sapa alladziina iya. Mana orang-orang yang dulu kanu kang ono sapa alladziina tatajafa iku podo gangake sapa iku padha tunggang junubuhum apa kira-kira tengah tengah geger tapi bukan bakrun ya di junubuhum apa kira-kira sisi jadi tengah bagian pinggir itu namanya juga tengah dokun, tengah aja saja dasar belakang bagian pinggir ini namanya madoji apa jun anil madoji ini saking piro-piro nggon dulu saya kumuna mengkokotona tetsopo aladina wahum hale utawi aladina kolilun ikuti ternyata nanti yang ketika nanti di akhirat dipanggil ada panggilan ding ding ding ding kepada yang dulu ada di bumi sering bangun malam kami harap berdiri nanti yang berdiri itu hanya Ustaz Sulaiman saya juga berdiri tapi duduk lagi apa boleh yang dari pokoknya orang-orang yang tahu dulu masuk di pondok mun kakek aja iya macer macer gak sih kan Arab minta jaga tawadu tawadu tapi di hari kiamat sudah kayak tawadu Faya dahuluna mongko padha mlebu sapa alladzina aljannata ing swarga biwali kitabin kelawan tanpa hisab Allahumma nabi minhum Semoga kita termasuk dari mereka. Summa baru kalau kali-kali pemerintah bisa iring nanti. opo kelawan sekarang ini manusia ilah kita dimaring hisap itu nah sedangkan orang sisanya itu itu disuruh dihitung amalnya dihitung kalau orang yang ahli dia mulai Warawalan ini sendiri akhir aktivitas sopo imam tuduhi. Aktivitas. Alaikum atapono siro kabeh di kiamil lailih kalawan tangi tinggi. Ibadah mata. Fa innahu moko tak semene kiamul lail dzabus solihina iku adate ini piro-piro kang soleh. Qoblakum ing dalem sak durunge sira kabeh wa kurbatun wa kurbatun lan ibadah atau ibadah untuk mendekatkan diri ila rabbikum maring pengirani sira kabeh wa mukaffiratun lan ngleburake wa mukaffiratun sayyiati lan ngleburake pira-pira amal kala wa munhatun lan perkorokan kang anil ismi saking dosa Qiyamul Lail itu ternyata eh, tradisinya orang-orang soleh terdahulu. Wa fi riwayatin lan tersebut ing dalam sisi riwayat ini Tabrani kan Imam Tabrani. Wa muttaridun muttaridatun lan nolak lidai mari penyakit anil jasad saking jasa. Ternyata qiyamul lain itu faidahnya juga dapat menghilangkan penyakit-penyakit. Warawa lalu ngerawatake Ibnu Abi Dunya sapa Ibnu Abi Dunya wal Baihaqi. Asyrafu ummati hamalatul Qur'an. Utawi piro-piro wong mulyani umat ingsun hamalatul Qur'an itu wong kang hafal Al-Qur'an. Wa ashabul layli lan piro-piro ahli salat bengi lan biro-biro ahli sholat Murawar lan lan ngariwayatake at-Tabrani sapa Imam Tabrani fil kabir ing dalam kitab Al-Kabir kitabnya Imam Tabrani. Mas utawi sapane wong batah iku lamun nginep sapa man lailatan ing dalam sawengi fi hifatin ing dalam itik minat to'am saking panganan wasyarabi dan minuman yusolli hale sholat sapa man tadarokat tadarokat moko nemuni tadarokat moko nyusuli atau nemuni haulahu ing dalem antara iman kulul ain opo widodari hatta yusliha hingga isu-isu sempurna. Orang yang malam dalam keadaan lapar tidak begitu banyak makanan, dia sholat, maka di sekitarnya itu sebenarnya banyak bidadari. Sampai dia pagi. Di ketika kita usah ini, kan, lebaran malam saja. Di sekitar kamu itu sudah banyak bidadari. Kalau yang perempuan berarti banyak bidadara. Bagaimana kana kalau sayyidi Sopo Gusti Ingsun. Ahmad bin Ar-Rifai, Sopo Ahmad bin Ar-Rifai. Rahimahullah taala yaqulu iku dawuh sapa Ahmad di ashabihi mari pira-pira dari Ahmad. Alaikum natapono sira bil kalawan jumeneng. Fitulusi nah, Ing dalam pertelon li akhir minal laili mari akhir minal laili saking bengi wala tufarritu lan rojo pepeko sapa sira kabeh bidzalika ing dalem alia fa hu moko sak temene kelakuan ma min lailatin min layalat min layalis sanati illa ma min lailatin min layali sanati illa wa yanzilu fiha rizqan Orang saking diungi min layali sanati saking piro-piro pengini ibadah setahun illa wa yanzilu Amin. temurun fiha ing dalem layali sanati rizqun wa rizki minas sama saking Fayufarroku moko dan bagi opo rizkun alam iwina ingatasi piro-piro wong kang tangi piro-piro wong kang bangun yang ibadah bukan hanya bangun besar gede wa yukromu aling-alingi min hutang rizku Sopo anna imuna piro-piro wong kang sedangkan orang itu tidak dapat apa-apa. Wakon awhalan teman-teman wis marini wahyu. Allahu sapa Allah bilang sayyidi mari gusti Dawud alaihi salam wassalam. Mari gusti Dawud alaihi salam. Ya Dawud, ini ya Dawud. Kaliba kuro. Man sopo Allah idza'a kang ngaku-ngaku sapa man mahabbati ing demen ingsun fa idza jannah ing dalem nalikane manjing fa idza jannah ing dalem nalikane manjing Allah ing opo bumi nama opo tunggu sapa man anmi ninggal ibadah ingsun ninggal ibadah mari Sungguh berdusta orang yang mengaku bahwa dia cinta kepadaku tapi ketika malam hari dia kok tunggu lagi? Wa kana lan ono sayyidi sapa Gusti ingsun Ali Al-Khawwaj. Nyatanya Ali Al-Khawwaj rahimahullah taala. Yahussu iku dorong sapa Ali Al-Khawwaj ashabahu ing pira-pira kancane Ali Al-Khawwaj. Kathiron kalawan nake dorong ala niat qiyamil laili ing ngatasi niat jumeneng tamimi wa yaqulu lan dawu sallallahu alaihi wasallam inna syari'ah sak temene kanjeng Nabi asyari itu kanjeng Nabi kontrak tabah itu teman-teman wis ngeruntutake sapa kanjeng Nabi at-sawabah ing pahala dan jaran gondang lebih malam alamiyati ing atase pira-pira la alal amani orang ingatasi amal. Sesungguhnya syari, syariat itu me, sudah menetapkan pahala atas niat bukan atas amal. Faman moko utawi sapane wong anjamah iku lamun nejo sapa ala khairin ing atase kebagusan wala yutamu wala yutamu lan ora lagi Opo khairun laku marifah ternyata. Jadi orang yang hanya menginginkan atau berniat kebaikan, tapi ternyata dia tidak ditakdirkan untuk melakukan kebaikan itu. Aktohu Moko ini bu Iman Allah Allah ajroni yati enggak ganjarani iman Fa innahu maqasa temani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi fil hadis ing dalam hadis innama likulli imrin ma Manawa, Angin pastine iku tetep kaduwe wong manawar utai perkara nawa kang niat sapa imruun ing ma. Faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yunkusuha fahijratuhu ila mahajiru ilaihi Walam yakul lan ora dawuh sapa kanjeng Nabi ing likulli mriin maafan. Sedangkan Rasulullah tidak tidak menyebutkan dalam hadis itu Di mriin ma'fa'al. Likulli tetap iku tetep kaduwe saben-saben uang, mau saya berkorok, kang melakukan sapa kudung ini. Saulima mongko duluri annaman utawi kapan wong wazaba kang pake atau wadoba itu istiqomah jadi terus menerus Wadoba kang istiqomah ya. merutinkan bahasa bedanya merutin rutin Wadoba rutin sopok man ala tarkibi yamil laili ing ninggal kami bumi jadi orang yang sering terus menerus sering sekali meninggalkan um, bangun malam, itu orang ono, lalu ikut tetap kaki iman, fitori isolihina ing dalam salani piro-piro wong kang soleh, opo nasibun bagian. Di orang yang sering tidak bangun malam maka dia tidak memiliki bagian bagian apapun seperti halnya orang-orang yang soleh tadi. Wa ta'amman dan ngangno seperti roh ya akhihe tilu insun. Annaman ing tak temani uang ya itu karmali malik sapa man fi huduri ing dalem hadirin man mau tidak tulpani ing rombongani rombongan ratu kaifa yaqtauna mikiyatahu kaifa hale opo ya ketokuna. merkoleh sapa mauqif tahu ing peparingi sultan tabsirotan krono ningalake wa dzikra li ulil albab wa dzikron lan dadi pekiling li ulil albab mari lompat kang ini piro piro ati rombongan rombongan raja itu para rombongan itu kita harus perhatikan mereka nanti akan mendapatkan bagian-bagian tertentu mendapatkan gaji Faklam mokohurwa qawruhu dari qadira menggunung-menggunung Kaulu Ali Al-Khawwas ya akhi he kawin he fa'lam zalikah maka fa'lam maka lulu sapa sira zalikah ing kudu qawlu Ali Al-Khawwas ya akhi he dulur sira wala tatruk qiyamal laili faqad warada anna umma anna ummat sayyid Sulaiman wala tatruk lan ojo ninggal sapa sira qiyamal laili ing Fakot waradah moko teman-teman wis tumeka. Apa anna ummat sayyidi Sulaiman. Opo sak temene ibu E, Gusti Sulaiman alaihi salam. Kolat iku dawu sapa ummu ummu sayyidi. Ya bunayya e anak ingsun. La tatruk tiyaman lail. Ojo ninggal sapa sira Qiyamul laili sing kami bengi. Jom. Cek cek sampai tak juga malam. Cek bulan apa lan pokok ke. Jangan sampai begitu. Pak inna tarka qiyamul laili. Muka sak ni ninggal tangi bengi da'ur rajulah faqiran iku ndadekake apa tarku ar-rajulah ing wong lanang fakiron ing fakiron hale fakiron hale miskin fakir yaumal kiamat ing dalem dina kiamat karena meninggalkan bangun malam itu menyebabkan seseorang nanti fakir di hari kiamat wal yakun lan tuci ono opo kia mulai di kami ini fi bayi baitika iku tetep ing dalem omai siro lima krono hadis nah, krono berkoro krono berkoro warada warada tak temeko apa lima krono berkoro warada tak temeko karena ada sebuah keterangan solli. Salat sapa sira fi zawaya baitika ing dalem pira-pira e omah sira. Kalau Kiai Habib itu Kiai Habib Pasuruan, Allah maafirlah Kiai Habib Pasuruan itu beliau sudah mensolati semua sudut rumahnya. Salat Mulai dari pintunya, semangat pintu, ruang tamunya sudah beliau solati. Yakun makaana nuru bayi baitika apa cahayane oma isro sama ing dalam langit kanuri kawaki wan nujumi iku cahaya ni miro miro lintang wan nujumi tegesi lintang li ahli dunia mare penduduk dunia Salatlah kamu di setiap pojokan rumah maka nanti cahayanya itu akan tampak di langit yang akan menyinari manusia di, dunia. bumi. Wabil sahihain lan itu keteput ing dalem sahih Bukhari Muslim utawi hadis afdhalus salati. <clears throat> Afdalus salatu utawi wis utamane salat salatul mar'i iku salat sing wong diwenehi ing dalem omahe almarhum. Illal maktubah angin salat fardu. Berarti lebih baik kalau salat sunnah itu di kamar, kalau di pondok jangan. Di pondok di musala saja. Kalau di rumahnya nanti. Wa qala lan tahu ba'du salafi Sopo setengah ulama salam. Inna fadla inna filati. Sak temene utomoni salat sunnah. Fil baiti ing dalam omah. Kafat lil faridati. Iku koyok utomoni salat fardu. Fil masjid ing dalam masjid. Wan Abi Jalbi. Saking Abi Jalbi. Kolah jauh sopo Abi Jalbi. Lagi ya ketemu. <clears throat> Isa sopo Isa alaihissalam iblis sa iblis. <clears throat> Ini Sayyidina ah, Sayyidina Isa bertemu dengan iblis, kemudian rahasianya iblis itu terbongkar. Fakola mau kodawu sopo Isa, lagu mari iblis. Ya iblis sudah iblis. Iblis iblis. As'aluka takun, takon sapa isun kai ijro. Bil hayil qayyum kelawan zat kang urip al-qayyumi zat kang jumeneng. Ma utawi apa allazi iku perkara yusillu kang nglemesake. Yusillu kang nglemesake jismakah ing badan dino badan dino Wa yaqta'u lan Yusilu kang kula mesaki apa allazi ismakah ing badan sira wa yaqta'u lan mengkot apa allazi dzakrakah ing awak siro, ing geger sira. Faqala maka jawab Iblis sapa iblis? Ya Nabi Allah, ya Nabi Allah. Laula annaka lamun ora tak temeni sira. Sa'altani iku takon sapa sira ing ingsun bil hayyil qayyum kalawan zat kang urip al qayyum zat kang jumeneng ma akhbartukah moko ora awe kabar sapa ingsun ka ing kalau bukan karena kamu yang bertanya maka aku tidak akan ngasih tahu Lau amman lagi ana pun utai perkara yusillu kan lemesake apa Allah jismi ing eh, badan insun fasahilul khayli iku suarane jaran sofil itu itu nama suara jaran nyengkriti nyekri apa nyengkriti kalau suaranya jalan jaran bagaimana suaranya jarang itu ya ya seperti itu kalau mo oh, itu suaranya apa oh itu suaranya apa sapi itu suaranya saya itu sapi nah, itu sudah sama Fitabilillahi tabillahi eh, ing dalam jalan Allah maksudnya kuda yang dibuat untuk berangkat. Wa amman ladzilan anakun utai perkara yang tak kang mekon apa alladzi dhuhri ing geger ingsun fa salatu rajuli moko iku salate wong lanang al faridatah ing salat fardu fi masjidihi ing dalem masjid rajul wan nafilah lan salat sunnah fi baitihi ing dalem omahe rajul fa'lam moko sapa sira Zalikah ini menggunung-menggunung aman lani yusim jismi. Ya akhi, hidrul insan. Wala tashraf lan ojo kumandang sapa sira fi qiyamil laili ing dalem tangi bengi illa ba'dan tudha'in miskil awali Amin ing dalem sakusi tutuke separuh kang pertama jam 12 ke atas naik naik naik naik minal laili angin bengi وذلك لا تطيب قلوب بعد انقضاء مثل الأول لأنه كرونا لأن النصب الموكبي Iku krono tak temeni akan nasbal maukabi akan kumpulan al ilahi kan bangsa pangeran la yakunu iku ora ono apa nasbal mauti kaki, illa ba'da dukhuli nisfi angin ing dalem sause mlebune angin ing dalem la yakunu iku ora ono apa nasbal mauti illa ba'da dukhuli nisfi angin iku nah, khobarnya kan angin iku ing dalem sakwisi melebuni separuh kan kaping Minat lain laili saking kalau dia mulai, kalau bisa itu setelah masuknya separuh pertama eh, separuh kedua bukan separuh pertama wa aku tahu. <clears throat> ingkidau nisfil awal atau nisfil sani Inqita'ul nisfil awal berarti selesainya separuh pertama berarti masuk ke nisfil sani. Bahwa kutawi an-nisfil sani awwalu wukufin iku kawitani kawitani jumenenge piro-piro penggeden al hadrotah al ilahiyatah ing pengayuman alilah dia datang kongso pengira. Jadi pertama kali awal waktunya para ulama bersua dengan Tuhan itu adalah an-nisusani. Wa minal adabi dan iku saking adab saka promo Allah yang kita utawi yang to ora jumeneng al abdu sapa bayi naya dayi sayyidihi ing dalam ngarepe gurune abad illa ba'da wuqufi iman angin ing dalem cuma jumenengi wong huwa utawi iman akbaru iku duwe gedhe minhu tenimbang saking abad adatan ing dalam kaprai kalau bisa tidak usah memulai sebelum para kiai itu memulai dulu. Ustaz Ustaz itu mulai dulu. Wa ala zalika lam iku ing atase mengkono-mengkono Allah yang kifal abdu ahlu hadrati mulukid dunya utawi ahline pengayonane pira-pira ratu di dunia falayak itu mongko ora jumeneng al adwanu Soko wong kang asor illa ba'da wuqufil akbar angin ing dalem sausi jumenenge wong kang gedhe luwih gedhe Wakat teman-teman orang sayyidi sopo Gusti ingsun Ali al-Khawas rahimahullah taala idza jaa iku ing dalem nalikani teko idza jaa iku ing dalem nalikani teko ilal jami iku ing dalem nalikani teko sopo ali al khawas ilal jami paring masjid di sholat subuh ikrono sholat subuh walam yoro lam yoro tinali sopo ali al khawas fil jami ing dalem masjid ahadan ing wong yaqifu kang jumeneng sapa ahad oh menang moko meneng moko jumeneng sapa ali al-huwas ala babi ing atase lawangi jami khodian hale DPDP zalilan tur merosotino Ali al-Huwas itu kalau masuk mau masuk ke Masjid Jami dan tidak ada orang di situ, maka beliau itu ada di depan pintu, tidak masuk. Wa yaqul daru sapa al-khawat misli utawi pada insun la yadkhulu iku ora mlebu sapa misli ila hadrat sayyidihi maring pengayomani Kustini misli al khosof tak khusus illa tabaan angin krono anut liwajhi ma'rif sa'liyan misli. Orang yang seperti aku ini tidak pantas untuk masuk kecuali aku hanya ikut-ikutan saja. Makanya beliau ada di pipinya masjid. Tanbihul utawi ini pilih wallahu a'lam bishawab al-fatihah.